الحمد لله والشكر لله بنعمه على عباده الذين هداهم للإيمان وإلى دين الإسلام وأكرمهم بحبيبنا محمد ومنهم عليهم بمحبة حبيبنا محمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وشراجا منيرا ومن يحب الله ورسوله ويتبع على ما أمر الله ورسوله فيحب الله ورسوله ويغفر الله ذنوبه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وكرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون لأن التقوى وصية الله رب العالمين فما من عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصول إلى الخير وما من شر عاجل ولا عاجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى خرز حريز وحسن حسين للسلامة والنجاة من الضراره واعلموا أن كل مسلم مكلف يجيب أداء جميع ما أوجبه الله عليه وترك جميع المحرمات ويجيب أيضا نهي المرتب بالمحرمات ومن أوفى إليها ليكونوا مؤمنين كاملين وقال الله تعالى في القرآن العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi fa in lam yastati fa bi wa dzalika adaful iman rawahu muslim Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ketentuan sebagai tatanan ajaran Islam bahkan menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan di antaranya yang pertama adalah kewajiban menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat lima waktu mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, termasuk salat Jumat yang sedang kita laksanakan di hari ini, serta beberapa kewajiban lainnya. Yang kedua adalah meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, seperti berani kepada kedua orang tua, memutus hubungan persaudaraan, minum komar termasuk mengkonsumsi pil ektasi, ganja, heroin, dan sejenisnya. Melakukan perzinaan, termasuk perzinaan lewat kawin mut'ah atau melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Mengurangi timbangan, adu ayam atau sambung ayam, menguap hakim dalam memutuskan perkara dan masih banyak perbuatan haram yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kita berkewajiban melarang berbagai macam bentuk perbuatan yang haram serta kita diwajibkan untuk menyegah terhadap pelaku-pelakunya. Perlu kita pahami bahwa kejayaan agama Islam dan diseganinya orang-orang Islam di masa lalu yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sepeninggal beliau hingga masa keemasan agama Islam. Di antara sebabnya adalah konsistennya atau istiqomah istiqomahnya orang-orang Islam dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orang Islam secara ikhlas. Betul-betul murni sesuai petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga ajaran Islam berkembang ke berbagai penjuru dunia. Namun ma'asirul muslimin rahimakumullah. Keemasan agama Islam dari masa ke masa semakin suram. Bukan sebabkan sedikitnya orang yang beragama Islam. Orang beragama Islam makin banyak jumlahnya. Tetapi kualitas mutu dari keimanan dan ketakwaannya semakin rendah dan semakin melemah. Mereka bagikan bui di atas air yang mudah terombang-ambing menurut arus air itu kemana arahnya. Atau orang Islam bagikan makanan yang lezat yang dihidangkan di atas meja yang siap untuk dinikmatinya. Mereka orang-orang Islam tidak punya daya sama sekali. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kualitas iman dan ketakwaan orang Islam semakin lemah sehingga menjadi suram kejayaannya. Kalau dianalisa atau dicermati karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama karena mereka orang-orang Islam dalam menjalankan kewajiban tidak didasari oleh ilmu yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah. Dan yang kedua, orang Islam banyak yang enggan meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Mereka melakukan itu dengan alasan demi menjaga persatuan, demi kedudukan, demi mencari dukungan mayoritas. Persatuan memang sangat dianjurkan di dalam agama Islam, tetapi dalam membina persatuan kita harus melihat unsur-unsur dan prinsip-prinsip mana yang harus dipersatukan kalau kita melihat seorang ahli dalam bidang kimia. Mereka mencampur berbagai macam bahan kimia, tidak sekedar mencampurnya, tetapi dia melihat unsur-unsur mana yang bisa disatukan sehingga menjadi bahan yang bermanfaat. Kalau tidak melihat unsur-unsurnya, niscaya bahan campuran itu akan membahayakan bagi orang lain dan dirinya sendiri. Begitu juga akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disatukan dengan akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hatta yaumul kiamah tidak akan bisa menyatu karena perbedaan prinsip yang sangat pokok. Bahkan kalau dipaksakan untuk disatukan akan menjadi racun akidah yang akan membawa celaka bagi yang meyakininya. Di sisi lain, ada orang yang enggan meninggalkan perbuatan haram karena demi kemaslahatan. Berbuat kemaslahatan memang perintah agama Islam, tetapi jangan sampai mencampur nilai-nilai ajaran Islam dengan nilai-nilai di luar ajaran Islam. Sehingga kalau kita mencampurnya dengan di luar Islam, sehingga terlihat kemasannya begitu indah, kelihatannya begitu menggiurkan, tetapi isinya sangat membahayakan. Seperti kita mencampur makanan dengan bahan formalin dan bahan pewarna lainnya. Kemaslahatannya, makanan itu tidak cepat basi, kelihatannya lezat dimakan, tetapi makanan itu membahayakan bagi kesehatan dirinya dan kesehatan manusia pada umumnya. Yang ketiga, kurangnya prosentasi nahi mungkar dibanding amar ma'rufnya atau lebih mementingkan amar ma'rufnya daripada nahi mungkar padahal keduanya itu harus sejalan tidak boleh dipilah-pilah tidak boleh dipilih-pilih Misalnya, di masa globalisasi ini banyak pemikiran, akidah, perbuatan yang menyesatkan seseorang, ataupun banyak teroris akidah, teroris budaya yang bisa menghancur masa depan generasi kita, bisa meluluh lantahkan masa depan generasi kita sebagai penerus kita. Semuanya itu sedang bertebaran di mana-mana. Dalam kondisi semacam ini, kemudian kita hanya melakukan amar ma'ruf. Mengajak untuk tetap beradidah al-sunnah wal jamaah. Tetapi kita tidak pernah memberikan pencerahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan akidah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Apakah itu akidah mu'tazilah, akidah syiah, akidah Ahmadiyah ataupun bentuk pencucian otak dari pemikiran dan keyakinan Islam yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah maka akan berakibat tergesernya nilai-nilai keimanan itu dari setiap orang Islam akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut sehingga, sehingga sebagai akibat terburuk terburuk adalah seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu hanya tinggal namanya saja. Mungkin juga kita akan terjadi di dalam akidah al wal jamaah ini. Akidah ini hanya sekedar sebagai simbol saja, tetapi di dalamnya dipenuhi dengan akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, Ahmadiyah, atau dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran liberalisme. Itulah yang dinamakan pendangkalan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi ويأمرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولتكن مِنْكُمْ hendaklah ada di antara kalian ummatun segolongan umat yad'una ilal khair yang menyeru kepada kebaikan ilal khair adalah menyeru kepada agama Islam dalam hal ini kita berdakwah untuk mengajak untuk memeluk agama Islam karena agama Islam adalah agama yang terbaik, agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diper, diperintahkan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk mengajak kepada yang ma'ruf yaitu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar kita diperintahkan untuk mencegah perbuatan yang mungkar, yaitu perbuatan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini telah dijelaskan oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id radhiyallahu an annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Man roa minkum mungkaran Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. roa di sini adalah absoro au alima dijelaskan. Melihat dan mengerti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan itu adalah perbuatan mungkar. Maka apa yang harus kita laksanakan? Fal yughayyirhu biyadih. Maka Cegalah dengan kekuatanmu. Cegalah dengan kemampuanmu kemungkaran-kemungkaran tersebut. Yang dimaksud kemungkaran di sini adalah ma laisa fi ridallahi ta'ala min qaulin aw Yaitu segala perbuatan baik itu berupa ucapan ataupun tindakan yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai oleh Allah karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemungkaran itu bisa terjadi di bidang akidah, bisa terjadi di bidang perilaku atau perbuatan ataupun budaya, bisa juga terjadi di bidang pemikiran. Kalau terjadi demikian, fal yughayir ay fal yazilhu hilangkanlah kemungkaran itu baik di lingkungan kita sendiri di lingkungan keluarga di lingkungan masyarakat apalagi di era globalisasi ini bentuk kemungkaran ataupun kemaksiatan bukan hanya terjadi di jalanan di tengah alun-alun ataupun di tempat keramaian ataupun di tempat lokalisasi tetapi kemungkaran, kemaksiatan sudah merambah ke rumah-rumah setiap orang Islam. Baik itu melalui tayangan televisi, internet, handphone, ataupun alat-alat canggih lainnya. Kalau sudah terjadi demikian, apa yang harus kita lakukan? Tentunya apa yang diperintahkan oleh Allah. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ يَسْتَسِبْ فَبِلِسَانِهِ kalau tidak mampu dengan lisanmu pergunakan nasihati orang-orang yang berbuat kemungkaran itu. Fa'ilam yastati apabila tidak mampu dengan keduanya babi kolbi maka dengan hati yaitu inkar bil kolbi. Wadhalika ad'aful iman. Inkar bil kolbi adalah termasuk lemahnya iman. Ay samaratul iman artinya sedikit buah iman di dalam hatinya. Tapi untung irfihi karohatun karahatun faqat. Untung masih di dalam hatinya rasa tidak senang dengan kemungkaran itu, berarti dia masih ada keimanan di dalam hatinya. Li'annahu idza lam yakun ilam yak li'annahu idza lam yukrihu fi Apabila seseorang tidak ada rasa tidak senang di dalam hatinya faqad radiya bil maksiati maka orang tersebut dikategorikan senang ridho dengan kemaksiatan resiko terberat dari ridho bil maksiat atau bil mungkar niscaya kita akan kena dampak dosa mereka-mereka yang telah melakukan kemungkaran walaupun kita tidak ikut melakukannya dan resiko paling berat kita akan kena dosa karena kemaksiatan, kemungkaran itu terus berlanjut. Wal billah. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terjadi demikian, bagaimana solusi yang harus kita lakukan? Seandainya kita tidak mampu merubahnya dengan kekuatan karena tidak tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu dengan lisan karena ilmu yang kita miliki terbatas. Resiko harus kita tanggung kalau kita tidak ingkar bil qalbi. Tapi kalau kita ingkar bil qalbi, niscaya kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kemungkaran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dikatakan sebuah proses pendangkalan keimanan yang terjadi di kalangan kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak disegani oleh orang lain sehingga agama Islam tidak disegani oleh orang lain sehingga cahaya keislaman redup walaupun orang Islam banyak tapi cahayanya sangat tidak ada karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah pemikiran menjadi sebuah pertimbangan dalam kehidupan kita yang sementara ini yang sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan ini menjadikan satu pemikiran bagi kita untuk mempertahankan agama yang suci ini, mempertahankan keimanan yang sudah tumbuh di dalam dada kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita sehingga semuanya tetap semuanya memiliki keimanan yang kuat dan keimanan itu dibawa hingga menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin.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 للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهجر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اجعل بلدة هذه بلدة عامنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر البلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمدين اللهم استر أمة سيدنا محمدين اللهم اجبر أمة سيدنا محمدين اللهم اصلح أمة سيدنا محمدين اللهم عافي أمة سيدنا محمدين اللهم اعف أمة سيدنا محمدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمدين رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا